Ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, ulama ini menjawab yang maknanya bahwa mereka itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan tangan-tangan kita dari ikut serta di dalam perselisihan mereka. Maka sekarang tinggal kita menyelamatkan lisan-lisan kita dari apa yang terjadi di antara mereka. Ya, ini sesungguhnya suatu kalimat yang sangat indah. Ya. Alhamdulillah <clears throat> eh, kita terselamatkan dari apa yang terjadi ketika itu Tinggal kita sekarang menata kolbu kita dan menata lisan kita saja. Kalau kita hidup di masa itu, siapa yang bisa menjamin kita akan selamat? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka dari itu, hmm, tinggal kita sekarang menata kolbu kita, menata lisan kita, menata tulisan kita. Jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara yang mengandung celaan terhadap para sahabat. Radhiyallahu anhum. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang Syiah? yang tidak menampakkan agama mereka. Mereka ini dihukumi seperti yakni orang-orang munafik. <clears throat> ya, dalam arti kalau mereka benar-benar Syiah mereka punya penampilan-penampilan muslimin. Mereka beridentitaskan Islam mereka siap mengucapkan syahadatain dan berbagai label-label Islam ada pada mereka sehingga mereka itu seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu kita lihat apa yang diperlakukan Rasulullah terhadap orang-orang munafik itu pula yang kita perlakukan terhadap orang-orang Syiah nah sehingga uh, secara lahiriah kita anggap mereka seperti Muslim, Tapi kita tahu dari omongan mereka, kita tahu dari perilaku mereka yang menunjukkan mereka berkeyakinan yang menyimpang seperti ini. Maka <clears throat> kita pun perlu berhati-hati. Kita pun tidak melakukan hal-hal eh, apa yang sifatnya misalnya menyanjung mereka, mendoakan mereka dalam apa salat jenazah misalnya. Ya. Dalam bab salat jenazah misalnya, kita tahu dia adalah orang Syiah, kita nggak usah menyolati biar yang lain yang menyolati. Selama ada yang menyolati sudah, kita nggak usah. Tapi kalau tidak ada yang menyolati sama sekali, sementara dia nggak menampilkan keyakinan-keyakinan kufurnya, ya maka seperti munafikin pada umumnya. Tapi lain halnya dengan yang sudah mengucapkan kata-kata kufur. Ya, kalau sudah mengucapkan kata-kata kekufuran, dengan nyata tanpa e, menutup-nutupi. Nah, ini kita bisa ponis mereka sebagai orang kafir. Tentunya dengan syarat-syarat sebagaimana penjelasan para ulama, ya, bagaimana tahapan-tahapan takfir, mengkafirkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan pertanyaan berikutnya mirip apa yang kita perbuat apabila kita suatu saat bertemu dengan orang Syiah. Ya. Kita <clears throat> ketika kita tahu bahwa dia adalah Syiah, ya kita tidak perlu kita salam terhadap mereka. Tidak perlu kita apa? Eh, menghormati mereka karena mereka ahlu bid'ah paling tidaknya ahlu bid'ah. Bisa jadi kalau sudah pada keyakinan-keyakinan kufur ya, mereka adalah kufar. Jadi memang ini begitulah orang-orang munafik ya. Begitulah orang-orang munafik. Terkadang nampak sebagai muslimin tapi terkadang nampak kekafirannya beda-beda. Yang jelas kita tahu bahwa ulama kita secara umum menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah. Dan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahkan menjelaskan kalau mereka sudah pada tingkatan farakul muslimin memisahkan dari muslimin dan memerangi muslimin nah ini bukan lagi diperlakukan biasa harus dihadapi dengan peperangan pula kalau sudah pada tingkatan seperti itu faraku al muslimin memisah dari muslimin dan menyerang muslimin. Seperti yang terjadi di Yaman. Dulu ketika mereka orang-orang e, Syiah itu masih sedikit Houthi ya. Oh, mereka belum diapa-apakan. Mereka masih dibiarkan. Ya. Tapi ketika mereka mulai menyerang dan melakukan berbagai tindakan-tindakan anarkis terhadap muslimin maka ulama pun berfatwa apa wajib memerangi mereka ya sebagai bentuk pembelaan diri terhadap muslimin bahkan bisa jadi lebih daripada itu ketika mereka memang mendahului penyerangan terhadap muslimin Allah alam yang jelas ada ucapan Syekhul Islam orang Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan adanya ijma' kaum muslimin bolehnya atau bahkan wajibnya memerangi Syiah, Syiah dan Khawarij apabila mereka faraku al-muslimin. Ya, tidak setiap saat tapi pada saat tertentu. <clears throat> Tanya berikutnya saya menyaksikan anak-anak kami jauh dari ketaatan kepada Allah, melalaikan kewajiban, bahkan melakukan keharaman. Padahal saya sudah mendidik dan menasihati mereka. Nah, e, <clears throat> masih banyak peluang insya Allah untuk memperbaiki mereka dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal di samping nasihat-nasihat yang tetap diberikan dari waktu ke waktu dan e, doa yang terus dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal Allah akan memberi dampak yang positif insya Allah taala dan kita juga mendoakan agar anak-anak kita semuanya Allah jadikan sebagai anak-anak yang salihin, sadikin mujtahidin, mujahidin fi sabilillah menjadi orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berakidah yang benar sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah. Di samping tentunya upaya-upaya yang lain yang namanya nasihat, saya jadi nasihat itu tidak mempan dari kita tapi mempan dari yang lain. Mungkin kita tahu anak itu pernah akrab dengan seorang teman. Ya, saat kecilnya, saat di pesantren atau pernah akrab dengan seorang guru. Maka mungkin dari situ kita masuk. Kita titip pesan-pesan untuk memberikan kepadanya suatu nasihat. Bagaimana caranya supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Ya, itu juga salah satu cara yang mungkin ditempuh. Dan dari pengalaman terkadang itu justru lebih mujarab dibanding nasihat kita sendiri. Pertanyaan yang lain <clears throat> Seseorang melakukan sholat berjamaah di masjid Ketika sholat Hatinya was-was antara batal yakni keluar angin atau tidak. Tetapi tetap dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Sampai di rumah sholatnya diulang kembali setelah sebelumnya berwuduk dahulu. Apakah tindakan ini benar? Manakah yang sah sholatnya yang di masjid atau yang di rumah? Hal seperti ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana disebutkan dalam hadis itu syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar yajidu syai'a uh, fi batnihi dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yakni mendapat sesuatu di perutnya yakni seolah-olah keluar angin atau tidak. Nah, ini seperti yang ditanyakan ini. Maka apa jawab Rasulullah? La yansarif atau la yanfatil hatta yasma'a sawtan atau yajida rihan. Jangan dia berpaling dari solatnya sampai dia mendengar suara, yakni suara kentutnya atau mencium baunya. Selama tidak ada itu, berarti itu hanya keraguan dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa memang syaitan meniup-niup duburnya untuk menumbuhkan keraguan. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh mengikuti godaan syaitan. Ikuti wasiat Rasul, jangan berpaling. Dan ketika Nabi menasihati agar kita tidak berpaling, artinya sholat kita sah. Ya, hilangkan keraguan, yakin saya mengikuti Rasul, dan bahwa sholat itu sah. Ya, tidak perlu diulangi dan hilangkan keraguan. Was-was hilangkan. Ketika muncul pikiran seperti itu, hilangkan. Ya. Pertanyaan berikutnya mau tanya tentang kesesatan Syiah. Banyak sekali kesesatan Syiah e, seperti yang tadi saya sebutkan bahkan dalam masalah rob ya ketuhanan mereka sudah tidak sepakat dengan ahlu sunnah Tuhan mereka bukan Tuhan ahlu sunnah Nabi mereka bukan Nabi ahlu sunnah ya semua rukun iman yang diimani ahlu sunnah dari rukun iman yang enam syiah telah sesat pada masing-masing rukunnya ya dalam masalah Allah sudah seperti itu, masalah malaikat juga mereka mengimani malaikat itu tercipta dari cahayanya para imam mereka. Ya. Masalah kitab Al-Qur'an mereka meyakini bahwa kitab Ahlus Sunnah itu kurang. Mereka punya masih dua pertiganya, Yaitu Mushaf Fatimah yang dikatakan di situ tidak ada satu huruf pun yang ada pada Quran yang di tangan ahlus sunnah. Nah, jadi kesesatan yang sangat jauh sekali, sangat berbeda. Makanya sebagian orang-orang Syiah yang adil ya, yang akhirnya bertobat. Beberapa orang Syiah ada namanya Musa al-Musawi, Ahmad al-Kisrawi, kemudian Husain Al-Musawi akhirnya menulis buku mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan di dalam kitab-kitab Syiah bertolak belakang dengan keyakinan yang benar. Orang-orang tadi belajar dalam madhab Syiah di Iran, di Qom atau di Najd, ya. Dan mereka ibaratnya kalau istilah kita ranking pertamanya Orang-orang yang itu ranking pertamanya dan telah menjadi ulama mereka. Ya. Mereka menyadari bagaimana saya mempelajari kitab-kitab Syiah kok semakin ragu. Banyak timbul pertanyaan, di antaranya bagaimana saya ini katanya mempelajari fikihnya Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait, tapi ternyata pada ucapan-ucapan di buku-buku Syiah banyak celaan pula terhadap Ahlul Bait. Ini tanda-tanya besar. Maka setelah berpikir berulang-ulang, akhirnya mereka bertobat dan menulis kitab-kitab yang membeberkan penyimpangan-penyimpangan mereka sendiri. Mereka bukan dari Sunnah awalnya, bahkan dari Syiah Iran sejak kecil sekali lagi sampai tingkatan apa profesornya kalau kita dan ranking pertamanya. Ya, tertulis kitab diantaranya berjudul Lillah Thumma Littarikh karena Allah atau demi Allah kemudian demi tarikh. Ditulislah pengalaman dia ya selama belajar kemudian penyimpangan-penyimpangan Syiah. Dan akhirnya orang-orang tersebut banyak dari mereka mati dibunuh oleh orang-orang Syiah. Ya. Mati dibunuh oleh orang-orang Syiah. Apakah syahadat salat dan azan mereka sama dengan syahadat Ahlus Sunnah? Mesti beda. Syahadat mereka ada tambahan wa anna Ali waliyullah. Ya, salat mereka mereka juga sholat beda. Mereka sholat nunggu Imam Mahdi dulu. <laughs> Imam Mahdinya nggak datang-datang. Ya, dan nggak akan datang Mahdinya mereka. Jadi sholatnya sendiri-sendiri, nggak ada pimpinannya. Ya, masjid-masjid juga ya banyak yang kosong. Jumatan juga awalnya mereka nggak jumatan, kecuali ada perubahan-perubahan madhab. Ya, Asalnya mereka Jumatan pun nunggu Imam Mahdi. Sholat jemaah nunggu Imam Mahdi. Ya, tapi ada perubahan-perubahan madhab. Perubahan-perubahan madhab akhirnya Allah alam sekarang seperti apa. Azan juga berbeda. Di antara azan mereka adalah tambahannya hayya ala khairil amal. Juga ada syahadat bahwa Ali waliullah. Apakah ciri-ciri zahir bahwa oh, mereka pengikut Syiah? <clears throat> kalau di Indonesia sulit ya, tapi kalau orang-orang Iran nampak <clears throat> dari model imamahnya, pakaiannya, yang laki-laki, yang perempuan nampak. Ya. Kalau di Indonesia Allah alam nggak begitu tampak, tapi untuk yang perempuan yang sudah mengikuti model busana uh, eh, Syiah Iraniyah juga sudah mulai tampak seperti istrinya Jalaluddin Rahmat misalnya <clears throat> ya sudah model jilbabnya jilbab Syiah <clears throat> Iran tidak ya dipegangi begini tidak seperti umumnya muslimah muslimah di Timur Tengah itu ciri lahir ciri lahiriah dan kata Ibn orang Allah <clears throat> mereka itu ya, wajah mereka itu buram dan apalagi yang sudah tua sangat jelek sekali itu termasuk ciri lahiriah mereka ini akibat daripada mencela para sahabat Nabi ya. dan antum kalau lihat orang-orang Iran yang sudah tua-tua naudzubillah ya nggak ada cahaya buram nggak ada cahaya bahkan kita melihat itu seperti jijik rasanya ya yang sudah mulai agak tua sedikit sudah seperti itu Bagaimana jika kita bertetangga dengan orang Syiah? <clears throat> Apakah mereka punya hak ketetanggaan sebagaimana secara umum? Mereka kalau jelas kita tahu Syiah, mereka sekali lagi termasuk ahli bid'ah. Sehingga dan apalagi ahli bedahnya Syiah, kita tahu seperti tadi menyimpan permusuhan terhadap muslimin. Sehingga harus perlakuan kita terhadap mereka e, nampak ya, kebencian kita terhadap mereka, ketidaksetujuan kita terhadap mereka. Allahu a'lam. Apa hukumnya? Apakah sah orang yang menikah di masa iddah? Bolehkah kita menghadiri undangan pernikahannya? Kalau masa iddah masih berjalan, tidak boleh menikah. Wallahu alam tidak sah yang seperti itu karena Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, ajaran kami maka tertolak. Nah, ini menikah di masa iddah jelas pertentangan dengan agama. Maka tidak sah, Allah ma'alam. Apa hukumnya mencukur jenggot? Tidak boleh. Termasuk dosa karena Rasulullah SAW menganjurkan dalam banyak hadis. Bukan hanya mencontohkan, tapi juga menganjurkan. Bolehkah orang yang masih mencukur jenggotnya untuk diambil ilmunya? Ya, kalau ilmu agama ya jangan ya, ambil dari yang lain e, lebih baik tentunya. Hmm. Apakah dai salafi yang masih mencukur jenggotnya? E, mencukur jenggot adalah perbuatan kefasikan. Hmm. Bisa jadi seorang dikatakan salafi dan dia melakukan kefasikan. Ya. Tapi kalau sebagai dai yang nggak pantas dai seperti itu. Adapun bukan sebagai dai dia salafi fasik itu mungkin. Ya, ada salafi fasik ada. Oleh karenanya dulu para ulama kita kadang mengatakan seandainya anakku bergaul dengan orang-orang fasik tapi ahlu sunnah lebih baik daripada bergaul dengan ahli bid'ah. Ya, Allah a'lam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Uh, <clears throat> sebagai tambahan bukan berarti kata-kata yang terakhir untuk bermudah-mudahan bergaul ya dengan orang yang fasik tidak. Tetap kita mencari pergaulan yang baik dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah dan berhati-hati dari pergaulan yang jelek apalagi di masa ini Ya, namun demikian ucapan ulama tadi hanya untuk perbandingan antara dua kejelekan.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 Alhamdulillahirabbil alamin.